Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita. Kajian fikih, kajian kitab takrib, karangan Imam Abi Suja. Mudah-mudahan kajian ini selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan segala sesuatu yang telah kita pelajari. Para pendengar yang ingin Alhamdulillah, eh, dalam kajian kita yang lalu, telah kita bahas mengenai rukun-rukunnya wudhu, juga telah kita bahas mengenai sunnah-sunnahnya wudhu. Dan dalam kajian kita yang lalu ada beberapa pertanyaan dari sebagian pendengar kita yang belum sempat saya jawab karena sempitnya waktu pada saat itu. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini mengenai masalah istinjak saya ingin menjawab pertanyaan yang kemarin belum sempat saya jawab. Pertanyaan ini adalah berasal dari seorang pendengar yang ada di Saudi Arabia. Beliau bertanya, Ustadz, saya dulu belajar kalau wudhu basuh kanan satu kali, terus pindah kiri, terus kembali ke kanan lagi, terus kiri dan seterusnya. Apakah itu termasuk mendahulukan kanan dari kiri? Ya, ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena memang ini eh, sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yang dimaksud dengan takdimul yumna alal yusra mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Kita mendahulukan tangan kanan, kemudian membasuh tangan kiri. Juga kalau membasuh kaki, kita mendahulukan membasuh kaki kanan sebelum membasuh kaki kiri. Dan ini adalah sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau selalu memulai dalam segala hal selalu mendahulukan anggota kanan, kemudian anggota kiri, kalau memang hal tersebut adalah hal yang baik. Kalau mau masuk masjid, mendahulukan kaki kanan, keluar, mendahulukan kaki kiri. Kalau masuk rumah, mendahulukan kaki kanan, dan keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Kalau pakai baju, pakai tangan kanan dahulu sebelum Begitu eh, setelah itu pakai kanan kiri. Dalam hal wudhu juga demikian. Ya, dalam hal wudhu juga demikian kita dianjurkan untuk mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri. Cuma dalam hal ini caranya adalah kita membasuh tangan kanan terlebih dahulu tiga kali, kemudian membasuh tangan kiri tiga kali. Adapun yang dipraktekkan oleh saudara penanya ini adalah cara yang tidak benar. Cara yang benar, sebagaimana disebutkan oleh kitab-kitab fikih ulama kita syafi'iyah, seperti disebutkan oleh Imam Al-Bajuri dalam hasiannya adalah membasuh tangan kanan tiga kali, kemudian membasuh tangan kiri tiga kali, dan ini adalah yang bisa kita fahami dari hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Begitu juga mendahulukan kita membasuh kaki kanan tiga kali, kemudian membasuh kaki kiri tiga kali. Jadi bukan kok kaki kanan kita basuh sekali, terus pindah ke kaki kiri, kaki kanan lagi, bukan gitu. Jadi tangan kanan tiga kali, tangan kiri tiga kali, kaki kanan tiga kali, kaki kiri tiga kali. Ini adalah yang disunatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seperti yang disebutkan dalam hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan bagian kanan ketika beliau memakai eh, sepatu atau memakai sandal wa tarajjulihi dan juga ketika beliau menyisir rambut, watohurihi dan juga ketika beliau bersuci atau toharoh. Ini adalah untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua dari pendengar tersebut adalah ini pertanyaan dari Mas Japra Santa yang punya apakah boleh wudhu dari ember tanpa butuh air yang mengalir? Kalau kita wudhu dari air kran maka sudah mesti jadi gampang jadi kita basuh muka tiga kali, terus kita basuh tangan kanan tiga kali, tangan kiri tiga kali, terus kita usap kepala tiga kali, kemudian kita e, mengusap telinga tiga kali dan membasuh kaki kanan tiga kali, kemudian kaki kiri tiga kali. Adapun kalau airnya itu berada di ember dan airnya itu sedikit, kurang dari dua kola, maka caranya adalah kita mengambil air dari ember dan kita basuh muka kita, tapi kita usahakan jangan sampai air yang telah kita pakai untuk membasuh muka jatuh kembali ke ember tersebut Begitu juga air yang telah kita pakai untuk membasuh tangan kanan jangan sampai masuk kembali ke dalam ember tersebut. Karena kalau masuk kembali dikhawatirkan air yang berada di ember akan menjadi air mustakmal karena kecampuran dengan air mustakmal dan kalau air tersebut telah menjadi mustakmal berarti tidak bisa dipakai untuk wudhu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi caranya adalah kalau kita wudhu dari ember, kalau di sana ada e, cibuknya, ada gayungnya, maka kita ambil air sedikit dengan gayungnya tersebut, terus kita siramkan ke wajah, kita usahakan jangan sampai air yang kita gunakan untuk membasuh wajah ini jatuh kembali ke dalam ember tersebut. Ini adalah cara kalau kita wudhu dengan air yang ada di ember. Dan perlu diperhatikan kalau kita wudhu jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam memakai air. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mengajarkan kepada kita hemat dalam segala hal, termasuk hemat dalam penggunaan air, seperti disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau wudhu itu cuma cukup satu mut air. Satu mut ini kalau kita eh, pakai untuk ukuran sekarang ini adalah sekitar tidak sampai satu liter. Jadi eh, 0,75 mililiter gitu, tidak sampai satu liter itu satu satu mut. Jadi satu liter kurang sedikit, satu liter lah kalau kita genapkan. Itu adalah air yang dipakai wudhu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang dulu saat dulu saat zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam air sangat sulit sangat sulit sekali untuk kita kita temukan. Alhamdulillah untuk sekarang zaman sekarang air sangat banyak. Tapi meskipun demikian bahkan para ahli fikih dalam kitab-kitab itu menyebutkan meskipun wudhu di laut atau wudhu di sungai tetap disunatkan adamul israf tanpa harus berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Eh, para pendengar yang saya muliakan, eh, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dalam dengan pembahasan masalah istinja. Istinja yaitu e, membersihkan, cara membersihkan kotoran yang najis yang keluar dari kemaluan, yang keluar dari kubul dari kemaluan atau tubur keluar dari tubur Ini dinamakan al-istinja. Bismillahirrahmanirrahim wal istinja u wajibun minal bauli wal ghaiti. Wal afdalu ayyastajmira fil ahjari thumma yutbi'aha bil ma'i wa yajuzu an yaqtasira 'ala al ma'i aw 'ala salasati ahjarin yunaqqi bihinna wa idza arada al iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdalu yang kurang lebih artinya istinja hukumnya adalah wajib ya, hukum istinja Hukum istinja membersihkan kemaluan atau dubur setelah keluarnya kencing atau setelah e, eh, berak hukumnya adalah wajib. Wal afdol yang lebih utama untuk caranya istinja ini adalah ayyastajmira bil ahjari summa yudbi'aha bil ma. Hendaknya orang tersebut istinja dengan memakai batu, kemudian setelah itu diikuti dengan istinja dengan memakai air. Wa yajuzu tafira 'ala al-ma'i au 'ala satu ahjarin yunaqqi bihinna. Dan boleh kalau memakai salah satu, memakai air saja boleh atau memakai batu saja boleh. Wa ida aroda al-iqtisar 'ala ahadihima fal ma'u afdolu Kalau dia ingin memakai salah satu saja, maka yang afdol adalah hendaknya dia memakai air. Ini adalah istinja. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sekarang istinja ini artinya apa? Jadi kalau kita tengok dari segi bahasa, istinja ini berasal dari kata naja yang artinya adalah al qotu Memutus kalau kita hubungkan munasabah daripada arti bahasa dan arti istilah, jadi istinja itu adalah seakan-akan orang yang membersihkan kotoran tersebut memutus kotoran dari badannya. Dari badannya. Adapun e, istinja menurut ulama ahli fikih adalah izalatun najasah atau fi fiha an makhrajil bauli awil ghaid yaitu menghilangkan najis yaitu berupa kencing atau perak atau hal-hal yang lainnya yang najis seperti mazi dari tempat keluarnya dengan memakai air atau memakai batu. Hukum istinja ini adalah wajib, jadi tidak boleh seorang itu berlepotan najis tidak boleh. Kalau dia kencing wajib untuk membersihkan kencing tersebut. Wajib untuk sesuci. Wajib untuk bersuci dari kencing tersebut. Jangan seperti orang barat. Mereka itu kalau kencing itu sudah. Kencing gitu saja kalau kita lihat. Biasanya eh, saya juga sering keluar negeri misalnya. Kalau lihat orang-orang kafir ya kalau kencing ya sudah, kencing di tempat kencing itu langsung menutup celananya gitu saja, tidak dibersihkan. Nah, itu tidak boleh. Jadi sebagai orang Islam berlepotan dengan najis itu hukumnya haram. Maka istinja ini hukumnya adalah wajib. Wajib untuk dilakukan secepatnya kalau dia ingin melakukan sholat. Karena sholat disyaratkan harus suci. Kalau begitu juga wajib dikerjakan secepatnya kalau eh, keluarnya najis tersebut mengakibatkan dia berlepotan dengan najis. Maka dia harus segera mungkin, sesegera mungkin untuk membersihkan najis yang keluar dari badannya. Jangan kok kencingnya sekarang, ceboknya nanti setengah jam lagi, tidak boleh. Ditakutkan nanti kececeran kencingnya. Jadi secepatnya harus cebok biar tempat keluarnya kencing tersebut bersih dan tidak kena penyakit. Dan uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu berbuat bersih. Jadi orang Islam itu dianjurkan sekali untuk berbuat bersih, tidak boleh berlepotan dengan najis. Dan Akibat daripada tidak peduli dengan kebersihan kencing ini, akibatnya adalah akan diancam dengan hukuman yang sangat pedih di alam kubur nanti. Karena dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam ad tirmidzi "Istanzihu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Bersihlah kamu dan jauhilah kamu dari kencing karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu diakibatkan oleh kelalaian dan tidak peduli dengan kebersihan dari kencing. Istanzihu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, maka kita harus selalu bersih dalam segala hal. Yang lebih utama lagi bersih masalah najis ini. Juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim, bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama seorang sahabatnya, dan ketika beliau berjalan mendengar suara tangis jerit daripada dua orang yang disiksa oleh malaikat di dalam kubur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal tersebut dan kuburan tadi itu ada kuburan orang Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengambil pelepah kurma yang masih hijau, kemudian diletakkan di atas kedua kuburan tadi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pelepah kurma tadi, maka berhentilah tangis dan ceritan dari kedua kuburan tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apakah kamu tahu bahwasanya kedua orang yang ada di kuburan ini adalah sedang disiksa oleh malaikat? Sahabat tersebut mengatakan, saya tidak tahu Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya mereka itu disiksa Bukan karena suatu hal yang besar. Tapi mereka disiksa. Yang satu disiksa karena sembrono tidak pernah membersihkan kencingnya. Dan yang satunya lagi adalah orang tersebut selalu mengadakan atau selalu mengerjakan, uh, selalu menebar fitnah di antara manusia. Selalu mengadu domba di antara teman-temannya. Maka akibat pekerjaan kedua orang ini mereka disiksa dalam kuburnya. Maka masalah istinja ini haruslah selalu kita perhatikan dengan betul-betul sedini mungkin kita mengajari anak kita untuk bisa melakukan istinja dengan benar. Jangan sampai anak-anak kita sudah balik, belum bisa istinja, belum bisa membersihkan kotorannya sehingga dikhawatirkan nanti badannya masih najis. Kalau najis ya sholatnya tidak diterima. Istinja seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Suja di sini adalah boleh kita istinja dengan memakai air. Kalau kita kencing atau berak, maka kita bersihkan kencing dan berak tersebut dari tempat keluarnya dengan memakai air. Dibasuh sampai bersih, sampai hilang. Kalau bisa dibasuh dengan pakai sabun. Sehingga terasa kulit kulit pantat itu kalau e, sudah bersih itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri sudah kasar. Kalau sudah terasa kasar, bersih semuanya dari tai yang ada maka berarti sudah e, suci. Begitu juga kita harus membersihkan tangan kita yang kita telah pakai untuk membersihkan tempat tersebut, kita kasih sabun atau kita gosokkan di Eh, tembok biar bersih. Ya. Kalau tidak mau memakai air, maka bisa memakai batu. Bisa memakai batu dan istinja dengan batu ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang disebutkan oleh para ahli fikih yang akan kita bahas. Yang lebih utama seperti yang disebutkan oleh Imam Habis Suja di sini al-afdol yang lebih utama adalah Tajmi Robil ahjar summa Bi Ahabil ma. Pertama dia membersihkan kotoran dengan batu atau sesuatu yang mempunyai hukum seperti batu, kemudian setelah itu istinja yang kedua dengan air. Jadi mengumpulkan istinja dengan batu terlebih dahulu, kemudian istinja dengan air. Ini adalah cara yang afdol. Tapi kalau ingin salah satu saja, kalau ingin pakai air saja atau pakai batu saja, maka yang afdol adalah memakai air. Istinja dengan memakai batu diperbolehkan karena memang zaman dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam air sangat sulit kita temukan. Bahkan sampai zaman sekarang pun di beberapa daerah kadang-kadang kita sulit untuk menemukan air. Nah, istinja dengan memakai batu ini boleh. Tapi apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, yang dimaksud dengan batu ini tidak harus batu, tapi setiap sesuatu yang keras seperti batu atau kayu atau tanah yang keras itu bisa kita pakai untuk istinja. Yang kedua, yang kita pakai istinja haruslah sesuatu yang suci. Jadi tidak boleh kita memakai, kita istinja dengan memakai misalnya kotoran. Misalnya tidak boleh. Sesuatu yang najis tidak boleh kita pakai istinja karena bagaimana kita kita ingin membersihkan tubuh kita dari najis memakai sesuatu yang najis. Kata ulama, faqidu syai' la dalam satu kaidah sesuatu yang kehilangan sesuatu tidak bisa dia memberikan sesuatu yang dia tidak mempunyainya. Kalau eh, yang kita pakai istinja itu sesuatu yang najis, maka istinjanya tidak sah. Yang kedua, jam jam toiran kolian. Sesuatu yang kita pakai istinja adalah yang bisa membersihkan tempat keluarnya kencing dan tai tadi. Itu kolian. Bisa memberikan. Kalau sesuatu yang kita pakai istinja itu sesuatu yang licin, ya, misalnya kaca atau sesuatu yang tidak bisa membersihkan seperti debu misalnya, maka istinjaknya tidak sah. Istinjaknya tidak sah. Juga syarat yang keempat adalah ayakuna ghairu muhtaram. Nah, dikecualikan kalau barang yang kita pakai untuk istinja itu misalnya barang yang muhtaram, yang dimuliakan oleh agama. Misalnya apa? Misalnya makanan. Tidak boleh kita istinja dengan memakai makanan yang masih bisa dimakan. Pakai roti misalnya tidak boleh. Ini adalah roti karena roti masih bisa kita makan. Juga kita istinja pakai kertas yang ada tulisannya eh, Quran atau hadis atau tulisan Arabnya tidak boleh kita pakai untuk istinja. Atau kita pakai istinja dengan memakai tulang juga tidak boleh. Karena tulang adalah makanan untuk para jin. Dan jin itu adalah termasuk saudara kita kalau mereka memeluk agama Islam. Jadi intinya sesuatu yang bisa kita pakai untuk istinja selain air yang masuk dalam kategori hajar atau batu itu harus mempunyai empat syarat yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ayakuna jamidan, sesuatu tersebut adalah yang yang keras seperti kayu, batu, tanah yang mengeras, tohiron harus yang suci, kolian harus bisa membersihkan, terus hoiro tidak dimuliakan. Maka kita boleh izinnya dengan memakai tisu seperti ketika ketika kita istinja dalam pesawat misalnya boleh dan e, sah tisu kita pakai sebagai istinja karena tisu adalah yang keras terus tohir suci kole dan ghairu muhtarom di samping keempat syarat tadi yang harus dipenuhi oleh sesuatu yang kita pakai untuk istinja disyaratkan lagi adalah hendaknya eh, kotoran yang keluar itu masih basah. Masih basah. Ini syarat yang kelima. Jadi kotoran yang keluar masih basah. Kalau seandainya kotoran yang keluar itu sudah kering, maka tidak boleh kita istinja dengan memakai batu atau dengan memakai tisu, harus dengan memakai air. Kalau memang kotoran yang keluar sudah kering atau sudah mengeras. Yang syarat berikutnya adalah hendaknya kotoran yang keluar itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Kalau misalnya orang tersebut maaf ya, misalnya perutnya sakit terus berak, mencret misalnya terus berlepotan ya, maka tidak boleh kita istinja pakai batu atau pakai tisu, harus pakai air. Karena kotorannya sudah berpindah ke tempat lain. Maka harus memakai eh, air tidak boleh dengan memakai tisu atau memakai batu. Terus juga disyaratkan hendaknya kotoran yang ada itu tidak terkena air atau tidak terkena barang yang cair atau tidak terkena najis. Kalau misalnya dia berak misalnya, setelah berak terus kencing dan kencing itu ketika kencing dia tidak hati-hati nyiprat ke duburnya Terus mengenai kotoran yang ada di sekitar situ, maka tidak tidak boleh kita istinja dengan memakai batu atau dengan memakai tisu. Harus wajib memakai air. Ya. Terus disyaratkan lagi istinja tersebut tidak boleh kurang dari tiga usapan. Tidak boleh kurang misalnya. Jadi kalau kita mengambil tisu, tisu yang pertama kita usapkan ke tempat najis itu merata sampai merata, kita ambil tisu yang kedua kalinya kita usapkan di tempat najis yang merata, kita ambil tisu yang ketiga kalinya kita usapkan di tempat yang najis yang merata, terus sudah selesai. Tidak boleh meskipun tempat yang najis itu sudah bersih dengan dua kali usapan saja, tidak boleh harus paling tidak tiga kali. Paling tidak tiga kali. Begitu juga batunya disyaratkan harus tiga batu. Kalau tidak tiga batu, ya satu batu yang mempunyai tiga sudut. Setiap sudut kita pakai untuk mengusap sekali-sekali usapan. Kalau misalnya dengan tiga kali usapan najisnya belum bersih secara tuntas, maka harus ditambah dengan mengusap empat kali atau lima kali dan disunatkan untuk al-itar, untuk mengganjilkan. Kalau misalnya diusap empat kali sudah bersih, maka disunatkan untuk menambah satu kali usapan sehingga menjadi lima usapan sampai bersih betul. Ini adalah cara-cara istinja dengan eh, dengan batu atau sesuatu yang mempunyai hukum seperti batu, seperti tisu dan yang lainnya. Dalil-dalil daripada hal-hal yang telah saya terangkan tadi adalah yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anzatin fayastanji bil ma' Sayyidina Anas menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ingin membuang air besar, kemudian Sayyidina Anas bersama dengan seorang temannya, anak kecil seperti beliau, membawakan ember tempat air dan membawakan penutup untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang air, beliau istinja dengan memakai air tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Yang artinya suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membuang air besar, kemudian beliau menyuruhku untuk membawa tiga butir batu sebagai pembersih istinja. Ya. Juga dalam hadis yang lain, jadi paling tidak tiga batu seperti dalam hadis hadis ini ya. Juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala "Idza dhahaba ahadukum al ghaiti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidina Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud jika salah satu dari kamu ingin membuang air besar maka hendaklah dia pergi dengan membawa tiga butir batu untuk membersihkan tempat keluarnya perak tersebut dan itu kalau sudah membawa tiga batu maka dianggap sudah cukup ya juga adalah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazalat hadhihi al-ayah fi ahli Quba fihi rijalun yuhibbuna ayyata taharu wallahu yuhibbul mutahharin Ayat ini turun untuk menunjukkan kemuliaan dan fazilah yang dimiliki oleh ahli Kuba. Orang yang berada di wilayah Kuba. Ini para jamaah, para pendengar yang sudah pernah haji, pasti tahu daerah Kuba itu mana. Karena pasti kalau datang ke Madinah, pasti berangkat ke Masjid Kuba untuk melakukan sholat dua rakaat. Disunatkan. Nah, orang yang berada di daerah situ, daerah Kuba itu, turunlah pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bahwasanya di ahli Kuba itu ada beberapa orang yang senang untuk bersih-bersih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang berbuat bersih seperti mereka. Ayat ini turun sebagai pujian atas apa yang telah dilakukan oleh ahli Kuba. Nah, Abu Hurairah menceritakan bahwasanya mereka dapat pujian seperti ini karena mereka yastanjuna bil ma'i fanazrat fihim hadhil ayah. Mereka senang untuk membersihkan dan berbuat bersih dan membersihkan diri dari dari kotoran yang keluar sehingga turunlah ayat tersebut sebagai pujian atas mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "La yastanji ahadukum biduni salasi ahjar." Janganlah salah satu dari kamu melakukan istinja dengan memakai batu kurang dari tiga batu. Jadi harus tidak boleh kurang dari tiga batu. Seperti yang saya katakan tadi, meskipun tempat keluarnya berak itu sudah bersih dengan dua kali usapan pakai tisu, maka harus ditambah satu kali usapan lagi. Harus tiga. Nah. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Wa manista wa fal yutir. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, istinja dengan memakai batu dan yang seperti batu, maka hendaklah dia melakukan istinja tersebut dengan ganjil. Artinya kalau dengan memakai tiga batu belum bersih, maka harus ditambah dengan satu kali usapan lagi. Kalau diusap yang keempat sudah bersih, maka hendaklah dia menambah satu kali usapan lagi sehingga usapannya itu bisa menjadi ganjil lima kali, tujuh kali, sembilan kali atau sebelas kali. Ya. Hmm. Dan seperti yang saya utarakan tadi, batu atau hal-hal yang bisa dipakai untuk instinja adalah hendaknya batu tersebut adalah batu yang suci kalau batu tersebut batu yang najis, maka tidak boleh kita pakai untuk istinja. Bagaimana kita membersihkan najis dari tubuh kita dengan sesuatu yang najis pula, maka tidak sah. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa'amarani an atiyahu bi salasi ahjarin. Fawajadtu hajaraini wal tamastu salisa falam ajidhu. Fa'akhadtu rawsatan fa'ataituhu biha fa'akhadal hajaraini wa rawsata faqala Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika ingin membuang air besar. Kemudian beliau menyuruhku untuk membawa atau mengambilkan tiga butir batu. Kemudian setelah saya cari batu, saya menemukan dua butir batu saja. Saya tidak menemukan batu yang ketiga. Akhirnya saya mengambil eh, sebuah eh, mirip dengan batu, tapi dia adalah tainya unta, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika tiga barang tersebut saya serahkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengambil dua batu dan melempar tai unta tersebut. Beliau mengatakan, Hada riksun, tai unta ini adalah najis. Tidak boleh kita pakai untuk toharo atau untuk istinja. Juga, seperti yang saya kemukakan tadi, syarat daripada batu atau hal yang bisa kita pakai untuk istinja, hendaklah hal tersebut bukan hal yang dimuliakan seperti batu, tisu. Kalau hal tersebut adalah hal yang dimuliakan, barang tersebut adalah barang yang dimuliakan, seperti makanan, maka tidak boleh kita pakai untuk istinja. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala atani da'iyal jin فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال وسألوه عن الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أغفر ما يكون لحما وكل بعرة ألف لدوابكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika diundang oleh sekelompok jin untuk mengajari mereka tentang agama Islam. Dan setelah datang dari mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk istinja dengan memakai tulang hewan yang telah dimakan. Karena tulang-tulang tersebut adalah sebagai makanan untuk jin. Dan jin juga ada yang Islam. Maka kita tidak boleh merusak makanan saudara-saudara kita jin yang sama-sama beragama Islam. Kemudian setelah selesai menerangkan masalah istinja dan cara-cara istinja, di sini Imam Abi Suja akan mengajari kita, akan menyebutkan untuk kita adab atau tata krama yang harus kita pegang, yang harus kita lakukan ketika kita mau buang air besar atau mau buang kencing, kencing. Namanya adabul qada'il hajah. Ini tata krama ketika kita mau masuk kamar kecil Baik untuk melakukan kencing atau untuk melakukan buang air besar. Yang pertama, beliau menyebutkan wayajitan ibu istiqbal al-qiblati wastidbaraha fis sahra. Yang pertama, hendaklah orang yang mau melakukan buang air kecil atau buang air besar tidaklah menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Dan ini adalah wajib. Jadi intinya haram bagi orang yang mau buang air kecil atau buang air besar untuk menghadap kiblat ketika melakukan kencingnya atau beraknya atau membelakangi kiblat tidak boleh. Dan ini adalah kalau memang orang tersebut perak atau kencing di tempat terbuka, di lapangan misalnya, atau di sawah yang terbuka. Tidak ada penutupnya sama sekali. Atau dia perak dan kencing di tempat bangunan, yang mana bangunan tersebut adalah bangunan yang tidak disiapkan secara khusus untuk buang air kecil atau air besar bangunan yang sudah mau roboh misalnya, rumah tua yang mau roboh misalnya, yang tidak ada penghuninya sama sekali, terus berak di situ. Maka hukumnya juga sama seperti perak atau kencing di tempat yang terbuka. Maka tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Hukumnya adalah haram kalau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau misalnya dia ingin kalau dia ingin berak atau kencing di tempat yang terbuka, maka hendaknya dia membuat tutup antara dia dengan kiblat. Misalnya, ya gampang. Misalnya dia membuat eh, tutup sehingga ada penutupnya, penghalang antara dia dengan kiblat. Dan penutup tersebut adalah penutup yang tinggi yang menutupi auratnya. Dan dia tidak boleh jauh dari penutup tersebut tidak boleh jauh lebih dari tiga zirok atau lebih dari satu meter misalnya. Tidak boleh. Harus dekat dengan tutup tersebut. Sehingga di sana ada penghalang antara dia dengan arah kiblat. Ya. Ini adalah kalau eh, dia kencing eh, kencing dan perak di tempat yang terbuka atau di tempat yang tidak dipersiapkan untuk melakukan hal tersebut. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitum al-ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin aw ghaitin, walakin syarriqu aw gharribu." Yang artinya, jika kamu sekalian ingin buang air besar, atau ingin buang air kecil, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakangi kiblat, baik dengan kencing atau dengan berak. Walakin syariku au gharibu. Akan tetapi kata Rasulullah menghadaplah ke arah barat atau ke arah timur. Karena ketika itu Madinah, letak Madinah adalah di sebelah utaranya Mekah. Maka tidak boleh menghadap ke selatan atau menghadap ke utara kalau di Madinah. Tapi menghadaplah ke arah barat atau ke arah timur. Kalau di Indonesia, dan Indonesia adalah di sebelah timurnya Mekah, maka jangan sampai kalau kita kencing menghadap arah barat atau menghadap arah timur. Karena kiblat berada di arah barat. Itu kalau kencing di tempat yang terbuka. Atau di tempat bangunan yang tidak dipersiapkan untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau di dalam rumah, dalam jeding, dalam kamar mandi yang sudah memang tempat khusus untuk berak dan kencing, maka diperbolehkan. Hadisnya adalah, hadisnya, ada dalilnya, hadisnya adalah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsata li ba'di hajati faraitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam al qiblah mustaqbil syam jadi sahabat Abdullah bin Umar suatu ketika beliau naik ke rumahnya kakak beliau yaitu Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha karena Sayyidina Abdullah bin Umar adalah adik daripada Sayyidina Hafsah. Ketika itu beliau mempunyai kepentingan naik ke rumahnya Sayyidina Hafsah. Ketika naik di rumah beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang e, buang air, beliau menghadap ke e, menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat ketika itu karena memang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuang air, beliau melakukan buang hajat di tempat yang telah disediakan oleh Rasulullah untuk melakukan hal tersebut untuk istri beliau Hafsah radhiyallahu anha. Nah, ini adalah adab atau tata kerama yang pertama yaitu hendaknya kalau mau buang air kecil atau buang air besar, hendaklah jangan haram untuk menghadap kiblat atau membelakangi, kiblat. Kalau memang dia melakukan hal tersebut di tanah terbuka yang tidak ada penutupnya atau di tempat di bangunan yang mana bangunan itu tidak dikhususkan untuk melakukan hal tersebut. Adab yang kedua adalah wal baulu fima dan hendaknya orang yang melakukan atau membuang air besar atau membuang air kecil tidak melakukannya di dalam air. Dan insya Allah hal ini atau e, adab ini atau e, sopan santun ini, tata kerama ini akan kita terangkan pada kajian kita yang akan datang. Karena waktu telah habis. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dan telah kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita telah mengamalkan ilmu yang kita pelajari, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita ilmu yang belum kita pelajari. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa yaj'ala darsana darsan mubarakan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.